الباب ومن هذا الباب كتاب أبي بكر لماء لماء الزكاة وإن كان وإن كان بدعة نبوية من مكة لكان لما قال أمرت أن لكن لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمدا محمدا رسول الله فإ- فإذا قالوا ذلك أتوا مني دماء دماءهم وأموالهم إلا بحق إلا بحقها ويتبعون الله وقد علم أن الزكاة من حق وقد علم وقد وقد علم أن الزكاة من حقها فلم تأتم Hmm. فلم فلم تقسم من م- من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهذا باب واسع والضابط في هذا والله أعلم أن يقال in inna nasa la yuhaddithuna la yuhaddithuna la yuhaddithuna shay'an illa an illa li annahum yarawnahu mas illa yarawnahu maslahatan is law law taqaduhu mafsadatan lam yahdasuhu lam yahdasuhu fa innahu la yad'uhu ilaihi lam yad'uhu ilaihi akum waladinun famaru'ahun famaru'ahun nasu maslahatan nujira fi sababi fi sababil mahuju ilaihi fi sababi muhawiji muhawiji ilaihi fa in kana sababu al fa in kana sababu al muhawiju ilaihi amran amran hadatha ba'da nabi sallam min ghairi tafritin minna fa fa huna fa huna qad yajuzu ihdatu ma tad'u tad'u al-hajata ilayhi tad'u al-hajatu tad'u al-hajatu ilayhi wa kadzalika in kana al-muqtada li fi'lihi qa'iman ala ahli Rasulullah sallam lakin tarakahu Nabi sallam li mu'a li mu'aridi li mu'aridi zala bi mautihi wa amma ma lam yuhdith yahdus ya, yahdus sababa yuhawiju sababun sababun yuhawiju ilayhi أو كان سبب الم- المحوج إليه بعد آه، بعد ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث سوء آه، فهنا لا يجوز الإحداث فكل فكل أمر يكون المقتضى لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مس لو كان مصلحة ولم ولم يفعل يعلم أنه يعلم yu'lam yu'lamu annahu laisa bi maslahatin wa amma ma hadatsal muqtada lahu ba'da mautihi min ghairi ma'siyatil khalqi faqad yakunu faqad yakunu maslahatan. Nah. Min hadzal bab termasuk dalam hal ini semisal dengan pengusiran Yahudi adalah tidakkan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Maka tindakan Abu Bakar ini adalah bid'ah secara bahasa. Dengan alasan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerangi seorang pun ala ita ijaka gara-gara masalah membayar zakat saja. Akan tapi ketika Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersahadat, la ilaha Muhammad Rasulullah Faidah qalu dzalika maka jika mereka mengatakan hal itu maka mereka telah menjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan haknya. Wahisabum Allah dan perhitungan untuk mereka di sisi Allah. Apakah mereka benar-benar muslim ataukah tidak? Allah yang tahu. Artinya hukum di dunia adalah hukum zahir mahisabuhum kalau Allah apakah mereka itu benar-benar Islam benar-benar beriman ataukah pura-pura ke Allah yang tahu dan nanti Allah yang akan menghitung artinya hukum di dunia hukum bahir kita tidak diperintahkan untuk menghakimi hati orang kita hanya menilai berdasarkan apa yang nampak isi hati orang selama dia sembunyikan tidak ada satupun orang yang tahu dan kita tidak diperintahkan untuk memaksa-maksakan diri untuk menepak-nepaknya Dan prinsip ini adalah satu hal yang banyak dilalaikan oleh sebagian orang di masa ini banyak orang yang eh, membicarakan isi hati orang menebak-nebak disinati orang dengan praduga-praduga lalu dengan hal tersebut kemudian ditetapkanlah berbagai hukum dan konsekuensi konsekuensinya. Fakat ulima dan telah diketahui bahasanya zakat adalah termasuk hak pihak Oleh karena itu maka zakat dalam menjaga orang yang tidak membayar zakat. Bagaimana Jelaskan dalam hadis yang lain yang sahih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menegakkan salat dan membayar zakat. Terus empat-empatnya dikerjakan baru terjaga. Wadah babun wasik dan masih terdapat contoh yang banyak lagi tentang suatu hal yang sunnah meskipun tapi tidak dikerjakan di masa Nabi. Yang namanya sunnah belum tentu tidak mesti harus dikerjakan di masa Nabi. Tidak harus sudah dikerjakan di masa Nabi. Terdapat contoh yang sangat banyak tidak dalam sunnah Nabi, namun baru dikerjakan setelah Nabi wafat. Maka berarti maka telah ukur dalam masalah ini, wallah alam, adalah manusia tidaklah mungkin mengada-ada sesuatu hal kecuali karena mereka beranggapan itu adalah manfaat. Tidak mungkin orang melakukan satu kreasi baru, perbuatan baru, namun dia meyakini itu berbahaya. Perbuatan-perbuatan kreasi baru itu mesti adalah karena adanya manfaat. It iya, karena seandainya mereka meyakininya sebagai satu hal yang berbahaya tentu mereka tidak akan mengada-adakannya. Kenapa? Karena jika itu bahaya, layak tahu ilahi aqlun wala dinun. Maka akal dan keimanan dan agama telah mendorong untuk melakukan. Ini bahaya. Maka apa yang dilihat oleh banyak orang sebagai satu hal yang manfaat maka perlu dilihat apa motif atau yang menyebabkan orang itu terdorong melakukan jika motivator yang mendorong orang untuk melakukannya adalah suatu perkara yang baru di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu bukan karena kecobaan kita maka dalam kondisi ini boleh jadi dibolehkan untuk mengadakan adakan sesuatu hal yang memang didesak oleh kebutuhan demikian juga jika muktado jika faktor pendorong untuk mengerjakannya ada satu hal yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun Nabi meninggalkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya di Mu'aridin karena satu hal yang hal itu telah hilang dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dalam hal ini dibolehkan mengajarkan suatu hal yang baru amma malam yudis uh, eh, namun jika tidak terdapat suatu sebab yang mendorong untuk melakukannya atau sebab yang mendorong untuk melakukannya adalah sebagian dosa manusia, maka dalam kondisi ini tidak boleh mengada-ada suatu hal yang baru. Fakul amrin karena semua perkara yang ada faktor pendorong untuk mengerjakannya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya itu maslahat, ada faktor pendorongnya, kalau Nabi tidak mengerjakannya Yuklah maka diketahui bahasanya itu bukan maslahat Itu bukan manfaat Adapun mahadas apa yang terjadi Fakta pendorongnya itu terjadi setelah Nabi wafat Dan itu bukanlah maksiat manusia Maka boleh jadi ini adalah maslahat Ini kaidah penting dua paragraf ini kaidah penting yang disampaikan oleh Syekh Husnul tentang masalah dobit kaidah tentang masalah penerapan kaidah masalah atau maslahat mursalah. Dan maslahat apa yang jenis maslahat itu belum tentu apa yang dinamai maslahat setelah Nabi wafat itu belum tentu boleh namun dilihat dulu ada yang boleh Disebutkan dua hal yang boleh yang pertama sebab pendorong untuk melakukannya adalah satu perkara yang ada setelah Nabi wafat dan itu bukan dosa manusia ini boleh semacam tadi Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau bayar zakat ini sebab mendorong untuk perang itu tidak mau bayar zakat itu itu sebabnya baru ada setelah Nabi wafat saat Nabi wafat tidak ada orang yang tidak mau bayar zakat kemudian yang kedua yang dibolehkan muktada faktor pendorong untuk mengerjakannya adalah satu hal yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namun Nabi tinggalkan karena satu hal yang hal tersebut hilang dengan wafatnya Nabi misal sholat tarawih Nabi tinggalkan sholat tarawih berjamaah terus menerus karena faktor penghalang yaitu takut diwajibkan namun faktor penghalang ini hilang dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ini kaidah penting berkaitan dengan masalah penerapan bagaimanakah penerapan maslahat mursalah. Nanti akan dicontohkan. Bagaimana dikatakan ahli di ilmu ma'rifatul beda usul ma'rifatul beda ini adalah kaidah penting tentang masalah ini tentang masalah masalah Tuma huna lil fuqaha tarifani. Kemudian dalam masalah maslahat para ahli memiliki dua metode menyikapi masalah. Yang pertama, anadzalika yufalu malam yunhaan, Bahasanya segala sesuatu yang memang maslahat maka boleh dikerjakan selama tidak dilarang. Ini adalah pendapat ulama para fuqaha yang berpendapat adanya maslahat mursalah. Yang berdaya dengan maslahat mursalah. Karena ulama yang berdaya dengan maslahat mursalah, maka masalah itu ada tiga. Ada yang tidak boleh dikerjakan mulhoh, ada yang batal dan ada yang mu'tabarah, ada yang gairu mu'tabarah atau mulukah dan ada yang mursalah. Kemaslahat yang boleh diamalkan adalah maslahat yang mu'tabarah diakui oleh syariat, itu juga maslahat yang tidak diakui dan tidak boleh dilarang. Yang kedua, anadzalika bahasanya satu hal yang maslahat itu tidaklah boleh dikerjakan Inlam yu'mar jika tidak diperintahkan. Inilah pendapat kauluman pendapat para ulama yang layara berpendapat tidak adanya isbatil akam menetapkan hukum dengan alasan maslahat mursalah. Nah ulama yang mengatakan kalau tidak diperintahkan maka tidak boleh dikerjakan haula itu mereka ini ada dua macam orang bisa dipetakan menjadi dua kelompok minhum man, la yusbitul hukma illam yadkhul filah filafdi kalami syari' au fi'lihi au qawlihi wa hum nufatul qiyas jadi yang pertama kelompok yang pertama adalah para ulama yang tidak menetapkan hukum tidak tidak mau menetapkan hukum jika satu maslahat itu tidaklah masuk dalam lafaz perkataan orang yang e, zat yang menetapkan syariat atau perbuatannya atau persetujuannya. Ini metode dipakai oleh para, para ulama yang mengingkari kias yaitu bahiriyah Pemilhum dan kelompok yang kedua adalah menyusbituhu ulama yang menetapkan hukum boleh jadi bila syari dengan lafad dari syari Allah dan Rasulnya atau maknanya dan yang dimaksud dengan maknanya adalah kias Wahum kiasiun Masalah para ulama yang mengakui adanya kias dalam kias sebagai salah satu dalil ini dua metode untuk metode yang dipakai oleh para ulama yang berpendapat jika tidak diperintahkan maka tidak boleh dikerjakan. Maslahat yang tidak diperintahkan itu tidak dikerjakan. Dan mereka berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud tidak diperintahkan. Nufat Ukias mengatakan yang namanya tidak diperintahkan jika tidak ada teksnya tidak ada teksnya berarti ini tidak diperintahkan namun kalau Kiasyun mengatakan yang yang namanya tidak diperintahkan yang diperintahkan itu yang dikerjakan maslahat yang diperintahkan itu yang dikerjakan yang tidak diperintahkan itu tidak boleh dikerjakan yang namanya diperintahkan kalau menurut Nufatul Qiyas Doiria ya harus ada teks yang memerintahkannya tapi kalau Kiasyun ya lebih longgar ada teks atau bisa dikiaskan nah, itu yang termasuk diperintahkan ya footnote kiasiyun adalah para ulama yang berpendapat memakai kias untuk berdalil dan untuk menggali hukum dan mereka adalah para imam dan para pakar fikih dan kias didefinisikan oleh para ulama usul fikih dengan mengembalikan kasus cabang kepada kasus pokok karena ada ilah yang menyatukan di antara keduanya. Semacam perkara nabi, hukum nabi, dikembalikan kepada khamar karena punya ilah yaitu iska mengabulkan. Dan maksudnya nabi di sini maksudnya adalah minuman memabukkan. Ini bahwa lam lam Bistihadin أو من سل منهم اجتهاد كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روي كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة وغير واحد من الصحابة inna akhwafa ma akhafu alaikum zillatu alimin wa jitalu munafiqin bil qur'ani wa immatan mudillin fa qasmi al adamu fi jindain fa inna hadha lamma ahdathahu ba'du umara'i ankarahu al muslimuna li annahu bid'atun falau lam yakun kaunuhu bid'atan dalilan ala karahiyatihi wa illa laqila hadha dhikrun lillahi wa du'a'un li khalqil khalqi ala qul qurbaha dhikran katsiran وقوله تعالى أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتديا ما يعتقد مقتديا وزوال المنع سنة كما أن فعله أن فعله كما أن فعله سنة فلما أمر بالأذان الصبتين إلى أذانه وإقامته كان ترك أذانه سنة سنة كان ترك الأذان فيهما سنة إيه. فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداء الصلوات أو أعشاب الركعات أو صيام الشهر أو الحج فإن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذا زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينسب مكانا آخر لم يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضى له وجوال المنع لو كان خيرا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا لهذا لهذا من المصلحة أو أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل أموم وكل قياس Nah, ada perkara yang faktor pendorong untuk mengerjakannya sudah ada di masa Nabi seandainya itu memang maslahat namun meskipun demikian Nabi tidak mengajarkannya maka melakukannya adalah salah satu bentuk mengubah agama Allah wa dan hanyalah masuknya perkara-perkara semacam ini ya masuk ke dalamnya mana siapa orang yang menisbatkan diri ila din mengubah agama itu para raja eh, para alim dan para ahli ibadah atau manjala minhum atau para ulama yang tergelincir istihad dan dengan sebab istihad bagaimana dilihatkan dari Nabi SAW Alaihi Wasallam dan dilihatkan dari beberapa sahabat Nabi mengatakan sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah ketergelinciran seorang alim, orang munafik yang berdebat mendebatkan Al-Quran, berdebat dengan menggunakan dan menyitir Al-Quran, dan para pemimpin yaitu para penguasa yang menyesatkan. Ya, diatkan disebutkan oleh Al Hakim dalam Mustadrak dengan lafaz yang semisal mau dari perkataan sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal. Juga disebutkan oleh perawi di Sunnah dari perkataannya Umar ibn Khattab. Disebutkan oleh Ibnu Muflih di Adab Syariah dari Ibnu Umar marfu'an. Inna asyadda ma'atakhawafu ala ummati salasun yang paling sangat aku takutkan menimpa umatku adalah tiga ketergenjiran seorang ulama orang munafik yang berdebat dengan membawa-bawa ayat Al-Quran dan dunia yang memotong-motong leher kalian fatahimuha al anfusikum maka tuduhlah diri diri kalian namun e, eh, Ibn berkomentar tentang ayat ini Yazid salah seorang perawi dalam Ta'if namun dia belum sampai derajat ditinggalkan. Ulil hati syawahid sahihah namun hadis ini, hadis ini memiliki status penguat yang sahih. Disebab, sebab eh, munculnya bid'ah di tengah-tengah umat adalah karena hal ini. Boleh jadi ulah penguasa, boleh jadi ulah ulama, boleh jadi ulah ahli ibadah ya boleh jadi ulah ulah ulama dengan sengaja ulama sub jadi ahli ibadah atau perbuatan ulama yang tidak sengaja itu terhindar karena salah dalam beristihad maka ini menunjukkan bahasanya ya, boleh jadi istihad ulama itu keliru dan statusnya bid'ah ada bid'ah dalam bagian perkara istihad namun saya katakan sebagian perkara istihad tidak semua perkara. ini tidak tahu juga benar orang yang menjelaskan kalau ini adalah khilaf di antara ulama maka tidak ada bid'ah bid'ah tidak benar kalau di generalisir ada namun ada sebagian perkara itu istihadiah namun ini ini keliru dan itu adalah kenapa keliru karena ini bid'ah. Misalnya hadal kismi maka contohnya contoh perbuatan bid'ah dengan pertimbangan bahwasanya faktor pendorongnya itu ada namun Nabi tidak mengerjakannya Contohnya adalah adan ketika Id. Perbuatan ini adan ketika Id adalah perkara yang diadakan oleh sebagian penguasa dan diingkari oleh kaum muslimin ketika itu karena ini dinilai bid'ah. Kalau lam yakun sa'ani tidaklah bukan karena bid'ah itu adalah bukti kalau itu terlarang, niscaya orang akan mengatakan ini adalah mengingat Allah, ini adalah mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah atau masuk dalam dalil umum. Ingat, tidaklah kalian mengingat Allah sebanyak-banyaknya atau termasuk dalil umum perintah uh, keutamaan dakwah siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah ilallah atau berjadi kias yaitu kias dengan adzan adzan Jumat maka sebenarnya berdalil baiknya azan ketika id itu adalah termasuk cara pendalian yang sangat-sangat kuat yang paling kuat dibandingkan berdalil tentang baiknya mayoritas bid'ah bid'ah yang lain kata Syekhul Islam kalau mau dilihat lihat dalilnya bid'ah maka dalil bid'ah yang paling kuat dalil untuk membenarkan bid'ah yang paling kuat itu ada pada masalah azan untuk hari atau untuk sholat Aid. Ini lebih kuat pendalilannya daripada dalil-dalil yang dimiliki atau dipakai atau dipaksakan untuk membenarkan bid'ah-bid'ah yang lain. Namun jawabannya adalah takut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul meninggalkan hal ini yaitu adzan ketika id. Ma'wujud padahal ada suatu hal yang diyakini sebagai muktabah sebagai faktor pendorong. Jika faktor pendorongnya adalah ingin berbuat baik, maka Nabi adalah manusia yang paling ingin berbuat baik. Dan tidak ada faktor penghalang. Apa yang menghalangi Nabi untuk berazan pada saat id seandainya itu memang satu hal yang baik. Maka apa yang Nabi lakukan dalam kondisi semacam ini hukumnya adalah sunnah. Sunnah Nabi. Bagaimana perbuatan Nabi itu adalah sunnah. Maka yang namanya sunnah Nabi itu bukan hanya apa yang Nabi kerjakan sebagaimana anggapan sebagian orang atau banyak orang. Yang namanya sunnah Nabi itu ya mencakup perbuatan Nabi itu sunnah Nabi, apa yang Nabi ajarkan dengan perbuatan itu sunnah Nabi, dan apa yang Nabi tinggalkan. Padahal ada faktor pendorong untuk mengerjakannya seandainya baik itu juga sunnah Nabi. maka ada sunnah Nabi dari dalam bentuk perbuatan dan ada sunnah Nabi dalam bentuk tidak melakukan perbuatan. Itu satu hal yang Nabi tinggalkan padahal ada faktor pendorong di masa Nabi. Salam maka ketika Nabi memerintahkan adzan untuk sholat Jumat, namun Nabi sholat Id tanpa adzan dan tanpa iqamah, maka meninggalkan adzan pada saat dua Id itu adalah sunnah Nabi sehingga tidak boleh bagi seorang pun untuk menambahi adan pada saat id bahkan menambahi adan pada saat id itu sebagaimana menambahi jumlah sholat sehari semalam lima sholat menjadi enam misalnya atau bagaimana menambahi jumlah rakaat atau menambahi jumlah puasa satu bulan atau menambahi kewajiban haji Saya Rajulan karena seseorang seandainya dia ingin sholat duhur lima rakaat lalu dia beralasan ini kan cuma sekedar tambahan amal soleh maka tentu kita sepakat ini tidak boleh maka demikian juga seandainya ada seorang yang menetapkan suatu tempat yang lain ya, yang diniatkan dimaksudkan untuk berdoa kepada Allah di sana dan mengingat Allah di sana maka itu juga tidak boleh gunung ini mari kita berhaji ke Gunung Merapi juga semua orang akan melarang. dia tidak boleh, tidak boleh mengatakan ini bid'ah yang baik bahkan kita katakan semua bid'ah adalah sesat dan kita tahu bahasanya adalah sesat sebelum kita mengetahui adanya larang khusus tentang masalah ini atau sebelum kita mengetahui bahaya yang terkandung dalam masalah ini maka inilah contoh suatu perkara yang diadakan padahal ada faktor pendorongnya di masa Nabi dan tidak ada faktor penghalangnya. Seandainya itu adalah satu hal yang baik. Fakuluma yubdihi al-muhdis maka semua yang disampaikan oleh pelaku bid'ah lihada minal maslahat untuk hal ini dia sampaikan ini adalah manfaat manfaatnya gini gini gini atau yastadilu biminal adillah atau dia berdalil dengan berbagai dalil misalnya waman asanu qala mimman da'a Allah atau qiyas semua dalil itu itu kot karena sabit sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya maka perbuatan Nabi tidak mengerjakannya ini adalah sunnah khas, ini adalah hukum khas sehingga namanya hukum khas itu muqaddam alal umum dan muqaddam ala qiyas didahulukan daripada dalil umum dan dalil qiyas. Maka ini menunjukkan bahasanya bid'ah itu ada dalilnya. Namun dalilnya yang tidak pas sebagai dalil hampir-hampir tidak ada bid'ah yang tidak bisa yang tidak didalili oleh pelakunya. Semua bid'ah itu didalili atau hampir semua bid'ah itu bisa didalili oleh pelakunya, boleh jadi dalil umum, kias atau yang lain. Namun dalilnya tidak pada tempatnya. Kias tidak pada tempatnya, dalil umum tidak pada tempatnya maka yang penting itu bukan hanya apa ada dalilnya kayak yang penting itu bukan hanya apa ada dalilnya kayak gini kalau pertanyaannya cuma apa ada dalilnya perbuatan begini ini apa ada dalilnya maka yang bid'ah sekalipun ada dalilnya namun harus ditambahi apa ada dalilnya setelah apa ada dalilnya kok bisa dalil semacam itu dijadikan dalil karena kalau cuma semata-mata apa ada dalilnya maka hampir semua perkara itu ada dalilnya itu maksudnya dalilnya yang dibawakan oleh orang yang e, orang yang melakukannya untuk membenarkan kebidahan dan di sini ada penjelasan yang menarik dari Syekhul Islam bahasanya sunnah takiyah satu hal yang uh, sunnah karena Nabi tidak meninggalkannya maka yang sunnah adalah tidak meninggalkannya itu statusnya adalah sunnatun khasah itu adalah statusnya adalah hukum khusus maka jika ada orang yang dalil bid'ah dengan dalil umum maka ini tidak tepat cara berdalil di sini tidak tepat karena ini hukum umum sedangkan sunnah takiyah itu hukum khusus dan hukum khusus itu sebagaimana ma'ruf dalam ilmu usul fikih khas itu muqaddam alal am Nih, Irwan. ومثال ما حدث في السبب إليه من البدع بتقليد من الناس تسليم القبلة إلى الصلاة في الأيدين فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون أنه من واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل السماء القبلة ينفضوا ينفضون قبل السماء القبلة وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم فيقال له سبب هذا تفريق تفريقك فأنا تفريقك سبب هذا تفريقك فإن النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبلغهم وهدايتهم وأنت قصدك إقامة قياستك أو إن قصدت صلاة دينهم فلا تعلمهم فلا تعلمهم فلا تعلمهم ما ينفعهم فهذه المعصية منك لا تضيف لك إحداث إحداث معصية أخرى بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة وتتبع وتتبع سنة سنة نبيه وقد استقام الأمر وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا أن الله فلا يسألك الله إلا أن عملك لا أن عملهم وهذان المعنيان من فهمهما من فهمها من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدث قوم بدعة إلا نزل الله عنهم من السنة مثلها فقد قد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية أغذية أغذية القلوب فما تستهدف قلوب بالبدع لم يبقى فيها لم يبقى لم يبقى فيها فضل للسنن فتكون بمنزلة من اقتدى بالطعام الخبيث وأمة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من من من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبة على الجرائم لا تجوز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلا قبضوا ما يسوغ ما يسوغ قبضه قبضه ووضعه حيث يكون طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والربيع والقريب والبعيد متحرين متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لما احتاجوا إلى إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبة الجاهرة ولا إلى من يحفظهم من الحبيب والمستحببين كما كان الخلفاء الراشدون وأمر وأمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعد الأقاليم نعم Dan contoh perkara yang hat asatil hajah terdapat kebutuhan atau had asat muncul baru al hajah kebutuhan untuk melakukannya namun dia adalah bid'ah disebabkan karena tafrid nanas perbuatan ceroboh banyak orang adalah mendahulukan khutbah daripada sholat ketika ain <coughs> khutbah dulu baru sholat Perbuatan ini ketika dilakukan oleh sebagian umara yaitu umara Bani Umayyah angkarahu al-muslimun sehingga oleh kaum muslimin karena ini adalah bid'ah Waktu kalau beralasan orang yang mengadakannya adakannya bahasanya manusia itu yang fardu bubah sebelum mendengarkan khutbah padahal dulu di masa Nabi Alaihi Wasallam mereka tidaklah bubar sampai mendengar khutbah, selesai mendengarkan khutbah atau mayoritas mereka tidak bubar sampai selesai khutbah. Maka kita katakan sebab terjadinya hal ini yaitu orang-orang pada bubar setelah sholat adalah karena kecerobohanmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah dengan tujuan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan mentablikan ilmu dan memberikan hidayah kepada mereka. Sedangkan niatmu, sedangkan maksudmu <clears throat> dalam khutbah adalah menegakkan riasatika, kekuasaanmu. Atau jika engkau bermaksud untuk memperbaiki agama rakyatmu, namun nyatanya engkau tidak mengajari mereka hal-hal yang manfaat untuk mereka, maka ini adalah maksiatmu dan maksiat ini tidaklah mm-hmm. membolehkanmu untuk mengadakan maksiat yang lain. Bahkan cara yang benar dalam masalahnya adalah engkau bertobat pada Allah dan kau ikuti sunnah Nabi maka istiqomah al amru maka perkaranya akan akan lurus maka seandainya juga tidak lurus juga kalau engkau jadi orang baik macam-macam kok khotbah masih ditinggal bubar orang maka ingatlah Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepadamu kecuali amalmu bukan amal orang lain orang lain bubar mau dosa atau sandi sedangkan kalau engkau majukan sebelum sholat nah ini engkau yang melakukan perbuatan dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban Wahadani maknaya maknaya dan dua poin ini yang pertama jika jika ada muktabalnya maka itu sunnah maka meninggalkannya sunnah sebagaimana Nabi meninggalkannya namun jika faktor penghalang itu adalah dosa untuk melakukannya maka ini adalah bid'ah maka dua poin ini siapa yang memahami keduanya maka akan hilang darinya banyak dari berbagai subhat bid'ah yang diadakan. karena dilihatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan tidaklah sekelompok orang mengadakan suatu bid'ah Biarlah Allah hilangkan dari mereka sunnah semisal itu. Okat asal dan telah aku isyaratkan hal ini dalam keterangan yang lewat dan aku jelaskan bahasanya syariat hukum Allah itu adalah gisinya hati, makanan hati. Maka jika hati itu diberi makanan berupa bid'ah, maka tidak ada lagi tersisa di dalam hati fadlun sunnah. Keutamaan atau sisa ada ruangan yang tersisa untuk sunnah maka ini statusnya sebagaimana orang yang memberi makanan untuk untuk perutnya dengan makanan yang kotor wa amatu umara dan maitas umara ina ma'ahdasu mereka mengadakan berbagai peraturan al-jairah yang zalim bentuknya mengambil harta yang tidak boleh diambil memberikan hukuman terhadap dosa-dosa yang tidak boleh dihukum sebabnya karena mereka farok atau mereka ceroboh dalam melakukan hal yang disyariatkan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seandainya mereka mengambil apa yang boleh diambil, kemudian harta rakyat yang diambil ini diletakkan di tempat yang boleh untuk diletakkan, dan mereka bermaksud dengan itu semua untuk menegakkan agama Allah, bukan untuk kepemimpinan diri mereka sendiri dan mereka tegakkan hukuman had yang disyariatkan tanpa pandang bulu orang elit ataupun wadi orang yang hina ke dekat ataupun orang jauh dan mereka memberi perhatian fitahib tarhib memotivasi dan kadang menakut-nakuti Bila ada untuk bersikap adil dan ada dasar yang Allah syariatkan, maka mereka tidak perlu hilal mukus al mauduah membuat makas yang diajak adakan. <clears throat> Ya, not al mukus itu adalah boroib. Konsultan terutama itu adalah pajak, terutama adalah pajak yang diambil oleh negara terhadap wadai para dagangan yang datang dari luar negara. Nah ini disebut wadai atau makas jika itu adalah amwalul muslimin. Itu adalah amwalul muslimin. Kalau itu adalah amwalul kufar, maka di masa Umar amwalul kufar kita mau masuk ke negeri kita negeri kaum muslimin kena pajak pajaknya berapa? Hah? Hah? setelah kita bahas pajaknya berapa? berapa dan? Hmm? Berapa persen? Ah, 10 per 10 eh, berapa persen ya per 10 hmm, al-aksar kan musuh kan per 10 10 persen kalau pertanian kaum muslimin dan berapa? 5 persen. Ya saat digarap oleh orang kafir ini dua kalinya satu persen kalau kan halaman berapa itu ini masalah penjelasan dilipat-lipatkan itu hmm. Mata apa? Nah, akad. Nah, mustaqmin lau zar'a fi Islam maka al wajib alaihi khumsain. Dua humu, dua eh, di fan ma yukhad minal dimi Kama idat tajara fi Islam yukhad minhu al-usur Dikfa ma yukhat nadimi panglima dua kali lipat panglima itu berapa? 20 persen ya dua kali lipatnya 40 persen ya 40 persen itu untuk kalau ada orang kafir yang invest di negeri Islam menanamkan modal di negeri Islam tanahnya namun tanah kaum muslimin dia cuma memanfaatkan invest bikin usaha namun tidak dia miliki tanahnya yang bikin usaha dia invest maka 40% persen itu masuk kas negara dua kali lipat dua kali lipatnya Zimmi Zimmi itu ngelola tanahnya muslim lahan produktifnya muslim maka diambil humus 20 persen 20 persen 20 persen berarti eh, ini ini dua kali lipatnya kaum muslimin karena pajak pertanian itu berapa? Hah? 5 atau 10? 5 persen atau 10 persen ya? kalau orang kafir yang memanfaatkan lahan produktif lagi Islam maka jadi 20 persen. Nah kalau orang Islam berdagang maka dia punya kewajiban zakat 2,5 persen. 12,5% maka jika kafir zimmi yang dagang maka sebagai pengganti zakat karena dia tidak ada kewajiban zakat maka diambil pajak pajak perdagangan untuk orang dini yang nah, pajaknya dua kali lipat dua setengah berarti dua setengah persen menjadi lima persen Nah kalau orang kafir yang datang di negeri Islam masukkan barang ke negeri Islam maka dikenai pajak sebagai ganti zakatnya kaum muslimin dua kali lipatnya demi demi itu 5% maka dia jadi 10% 10% itu sama dengan sepuluh ya kan yang 20% itu pertanian nih kalau kalau orang kalau kalau dagang itu 10 kalau persen itu yang diterapkan di masa Umar bagaimana di halaman halaman 36 ayukhat min amwalihim idza tajaru biha wa marbiya ala asya nomor 36 atas paragraf atas maka berdasarkan berdasarkan keterangan ini akan di salat itu malah pajaknya orang kafir itu tinggi kan bahkan 40 persen itu inflasi dagang 10 persen kalau biaya cukai tempat kita baru dari Cina dari Jepang mana persen Hah? Iya. Gak ada ini, baca. Baca. Yang perjanjian itu, perjanjian Pasifik bebas itu. Tapi Pasifik kan, tapi untuk 2000 berapa itu? 2020 ada berapa? Belum lah. Masih lama kok itu. Nah, maka mukus itu adalah pajak yang diambil dari oleh negara untuk barang-barang yang datang min kharijiyah dari luar negara. Wa ya amalul muslimin dan itu yang dagang adalah orang Islam. Kalau orang kafir malah wajib di wajib di diambil pajaknya kan orang Islam saja harus bayar zakat seorang kafir malah bebas punya keuntungan dan tidak perlu bayar zakat waktu sama liaum dan makas itu istilahnya pada masa ini adalah jamarik ya, biaya cukai Cuman tidak semua bea cukai. Ini bea cukai yang untuk amal muslim itu yang nakes. Wala ilat ukubat al jairah maka mereka tidak perlu bikin makas, tidak perlu pula mungkin hukuman-hukuman yang dolim. Wala ilaman yahfaduhum dan jika mereka berlaku adil, tidak perlu mereka pakai pas pampres nah, orang-orang yang menjaga mereka kan penguasa itu penguasa yang adil penguasa yang menegakkan aturan-aturan Allah tidak perlu pengawal lah mereka tidak akan tahu man adanya orang-orang yang menjaga mereka pas pampres pasukan pengawal presiden minal abid boleh jadi budak atau minal mustaqbadin pas pampres itu solusi Mustaqbadin orang merdeka yang diperbudak orang merdeka yang diperbudak coba berdiri terus ini duduk ini berdiri terus Kamu kan khulafa Rasidin sebagian khulafa Rasidin tidak pakai pas pampres. Nah, ya. Umar Abdul Aziz dan para marab Tel Akalim di sebagian daerah yang adil yang menegakkan syariat mereka tidak pakai itu semua. Nah, kan wasallallahu ala nabiyina